Bagaimana kriteria guru yang akan kita ambil ilmu agama darinya Agar kita istifamah di atas akhidat dan menghasilkan lurus Mohon dijelaskan agar kita tidak sembarangan memberi guru Dirajkan dari Muhammad Masyirin Rahimahullah Beliau mengatakan Inna hadhal fil madin Fanzuru amal ta'khuduna Lina Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari itulah agama kalian. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Ilmu yang kalian pelajari itulah agama kalian. Jadi ketika seorang belajar, itulah agamanya. Dia sedang belajar agama. Kalau ilmu yang dia pelajari dari seorang ahlul bid'ah akan jadi seperti itu dia. Makanya diingatkan oleh beliau, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Oleh karena itu para ulama ustalah tidak sembarang di dalam menuntut ilmu. Tidak sembarang. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, ketika beliau menjelaskan, Inna hadal ilma din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, ada 70 orang yang mereka ini mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengisyaratkan ke Masjid Nabawi ketika itu. 70 orang yang duduk bersandar di tiang-tiang Masjid Nabawi. Saya tidak mengambil sedikit pun ilmu dari mereka. 70 orang. Ya. Ada orang-orang sekarang berbangga, Ustaz kami bisa mengajar di Masjid Nabawi." Lalu dijadikan alasan Tuh Syekh Robi tidak pernah ngajar di Masjid Nabawi. Tuh Syekh kamu tidak pernah. Kayak eh, anak-anak. Nah, penilaiannya <laughs> seperti itu. Menilai seorang membawa kebenaran dilihat dari gelar. Kalian nggak ada itu ustaz-ustaznya doktor. Ya. Nah. Ya memang kalian banyak LC cerucu. Nah, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ada seorang dokter keluar jami Islamiyah jadi pimpinan partai ya. ya. Pimpinan partai. Padahal orang kalau belajar di jami Islamiyah mengerti tentang prinsip-prinsip salaf itu mengerti sudah nggak perlu dijelaskan lagi dia lebih paham daripada kamu dia lebih paham kamu baru menyebut A kepada dia dia sudah sampai ke J penjelasannya tapi ngerti dia dia melakukan itu kenapa hawa nafsu oleh karena itu di antara prinsip ahlu sunnah mereka memfilter orang-orang yang mereka ambil ilmunya karena memang itu sangat mempengaruhi. Belajar kepada Syiah ya, jadi Syiah lah. Belajar kepada Hizbiyah, jadi Hizbiyah. Itu secara umum. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai warga negara Indonesia, apa yang harus kita lakukan? agar konflik perang di negara Yaman tidak sampai terjadi negara kita Indonesia. Iya. Memang harus bekerja sama dan upaya yang yang sungguh-sungguh dari uh, kaum muslimin untuk menyampaikan kepada penguasa tentang bahaya Syiah, Rafidah. Mereka ini terus bergerak masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam partai-partai politik, masuk ke dalam organisasi-organisasi, menyebarkan pemikiran Syiah dan memasang kuku-kuku mereka di sana maka yang harus paling aktif dalam menjelaskan tentang bahayanya Syiah ini yang bukan hanya berbahaya terhadap agama kaum muslimin tapi juga terhadap negara. Tidaklah Syiah Rafidah memiliki kekuatan satu negeri melainkan dia akan memanfaatkan itu untuk melakukan pengerusakan dan itu yang terjadi. Jika mereka punya kekuatan, ahlus sunnah tidak akan selamat. Apalagi tokoh-tokoh ahlus sunnah akan dibantai oleh mereka. Seperti halnya Khomeini dan orang-orang yang bangga dengan revolusi Iran yang hakikatnya adalah revolusi najis membantai kaum muslimin ulama sunnah di sana. Karena memang itu dibangun di atas keyakinan mereka. Ahlus sunnah itu halal dam. Halal darah. Salah seorang imam mereka memfatwakan ya kalau seandainya memungkinkan engkau bisa membunuh seorang ahlu sunnah secara senyap ya engkau bunuh dia di satu dinding lalu kamu balik dinding itu supaya tidak tersium lakukan itu prinsip syiah terhadap ahlu sunnah mereka menganggap ahlu sunnah itu anak-anak najis anak-anak zina semua ahlu sunnah anak zina bagi mereka sudah jelas orang tuanya melakukan pernikahan secara resmi, anak itu lahir tetap dianggap sebagai anak zina. Kecuali yang lahir dalam keadaan dia berpemahaman syiah. Itu yang bukan zina. Meskipun lahirnya dari hasil nikah mut'ah. Nah, itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah ini sudah menjadi akidah. Ya. Sehingga kalau kita mengatakan kita berusaha menghindarkan dari peperangan dan seterusnya, kalau mereka berkuasa mereka akan melakukan pelajari sejarah lah. Belajar dari sejarah. Ya. Sejarah Syiah dikenal dengan sejarah yang kelam. Sejarah berdarah Jangankan itu, menipu seorang cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Mereka tipu dengan alasan bahwa mereka akan siap membaiat dan memberikan perlindungan pada Husain. Mereka ini dari Kufah sesampai di Karbala mereka justru membunuh Hussein. Ya. Ada sekitar 5.000 orang yang mereka ya menghalangi Hussein untuk masuk ke Kufa. Lalu kemudian mereka yang membunuh keluarga Hussein sampai kemudian mereka pun memenggal Hussein. Radiyallahu taala anhu. Semua ini ini pengakuan dari mereka. Semua ini yang ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut, baik yang mengeksekusi secara langsung selesai dan para prajurit-prajurit yang datang, tidak satupun dari Pakistan, tidak satupun dari India, apalagi dari Indonesia, tidak satupun dari Mesir, tidak satupun dari ya, dari Yaman, dari Syam, semuanya dari Kufah Semuanya dari kufur. Mereka telah menipu Al-Husain radhiyallahu Setelah mereka membunuh Husain, mereka nangis-nangis. Aneh kan? Makanya acara Karbala yang mereka lakukan sekarang alasan mereka karena menyesali perbuatan mereka yang telah membunuh Husain. Semuanya Syiah itu yang membunuh Husain yang mengaku cinta kepada ahlul bait. Ahlus sunnah bersih dari darah-darah ahlul bait. Alhamdulillah. Ahlus sunnah mereka jauh dari darah-darah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi mereka memuliakan ada mutiara sekedar pengakuan. Nah, belum lagi yang terjadi di Baghdad peristiwa Nasiruddin at yang berkhianat kepada pemerintah khilafah ketika itu yang bekerja sama dengan Khulagu Khan dari bangsa Tatar ketika mereka berhasil masuk Baghdad billah darah-darah ahlus sunnah itu lebih ringan ditumpahkan daripada nyamuk bergeletakan bergelimpangan Darah-darah ahlu sunnah. Itu saking banyaknya darah-darah itu. Yang dibuang ke sungai. Dia jelas. Itu sungai itu sampai berwarna merah. Saking banyaknya darah-darah yang ditumpahkan. Setelah itu sungai itu berubah menjadi warna biru. Karena banyaknya kitab-kitab dengan tinta-tinta yang ditulis oleh para ulama dari manuskrip-manuskrip dilempar ke sungai tersebut berubah yang tadinya warna merah berubah menjadi warna biru. Pembanteng yang mengerikan. Penyebabnya apa? Syiah. Jadi kaum muslimin jangan tertipu dengan slogannya Iran, dengan slogan revolusi Iran, dengan slogannya orang-orang Syiah Huziyah yang mengatakan kematian untuk Amerika, kebinasaan untuk Amerika. Padahal mereka itu antek-antek Amerika Masyarul muslimin rahimakumullah. Itu slogan yang mereka yang mereka gembar-gemborkan namun pada akhirnya tidak ada isinya. Maka siapa yang mampu menyampaikan kepada penguasa memberi peringatan sampaikan sebagai bentuk nasihat kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada pemerintah kita agar diarahkan kepada kebenaran dan dijauhkan dari pendamping-pendamping dan para pembisik yang jahat, dan buruk dari kaum liberal, kaum syiah dan yang lainnya. Apakah benar perang di Yaman tersebut terjadi karena rebutan kekuasaan yang dipelopori kaum syiah Houthi? Ya, mereka pemberontak. Jadi peperangan yang terjadi di Yaman pemberontakan yang dilakukan oleh Houthiyah karena berkaitan dengan politik dan agama. Mereka hendak merebut kekuasaan dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Mereka para pemberontak di samping itu tujuan mereka pula ingin menjadikan Yaman sebagai Iran kedua. Oleh karena itu di daerah-daerah yang sudah mereka kuasai itu sempat dinampakkan syiar-syiar Syiah Khomeini, foto-foto Khomeini, acara-acara uh, eh, Al-Husainiyat, acara Karbala itu ditampilkan. Ya. Begitu mereka menguasai berapa pesawat Iran mendarat di Kona? Pesawat Iran. Ya. Dalam peperangan ketangkap itu orang-orang Iran yang ikut bersama dengan pasukan Houthiyah. Jadi ada kepentingan di samping kepentingan negara juga agama. Oleh karena itu para ulama memfatwakan perang yang terjadi di Yaman adalah perang syar'i dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan ijma'ul ulama tentang wajibnya memerangi Syiah dan wajibnya memerangi Khawarij ketika mereka melakukan mufarakah ketika mereka melakukan pemberontakan pada pemerintahan muslimin apalagi Ketika itu presiden yang sah yaitu presiden uh, Mansuri ya presiden yang sah di negeri Yaman itu memerintahkan pada rakyatnya untuk melakukan istighfar perang melawan mereka idza stumfirtum firu apabila kalian diperintahkan oleh pemimpin untuk berperang perang kalian sebagai bentuk ketaatan Nah, jadi eh, hal-hal uh, yang menyebabkan ditegakkannya syariat perang di sana, syariat jihad melawan para pemberontak itu sahih, sabit. Sabit. Ya. Jadi bukan perang perebutan kursi, perang karena dunia. lah, tidak sama sekali. Itu perang agama. Tujuan mereka adalah untuk menyebarkan syiah rafidah di negeri Yaman. Dan apabila mereka berhasil di negeri Yaman, itu akan berlanjut. Waliyahzubillah kalau sampai mereka menguasai negara Arab Saudi. Tempat ibadah hajinya kaum muslimin, kira-kira apa yang terjadi? Ya, apakah mungkin kaum muslimin bisa untuk melakukan ibadah haji berdasarkan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah seperti yang kita bisa amalkan sekarang ini? Allahu alam ketika mereka berkuasa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dalam kondisi sebelumnya kaum muslimin dalam kondisi lemah. Ya. Seakan-akan firman Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan kepada mereka. id antum qalilun mustad'afuna fil ardh takhafuna ay takhattafakumun nas awakum wa ayyadakum Maka ingatlah ketika kalian berjumlah sedikit, lemah, mustad'afun, kalian mengkhawatirkan kalian akan diculik dan dibunuh oleh manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kalian. Memberi kekuatan kepada kalian. Alhamdulillah intinya ma'asyiral muslimin seorang berjalan di atas syariat Allah ya baik tidak berperang atau berperang berdasarkan syariat Allah dan diberikan para ulama Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongannya saya kira sampai di sini insyaallah dan anak minta uzur kepada para ikhlas kalian uh, eh, tidak terjawabnya sebagian pertanyaan semoga dalam kesempatan yang lain bisa terpenuhi insyaallah taala saya mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada benarnya datang dari Allah Jalla wa'ala apabila ada kekeliruan dari saya sendiri dan dari syaitan dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh